Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang saya cintai, saya ingin bertanya tentang zikir syirri. Apa itu? Zikir syirri. Zikir syirri. Ah, zikir syirri. Pada suatu kesempatan saya pernah mendengar Buya pernah mengatakan kalau dalam hal zikir ada tingkatan-tingkatan dimulai dengan zikir secara lisan pada saat nanti kalau sudah mengalami kenikmatan zikir dengan hati yaitu zikir siri ya dalam diamnya hati berzikir gitu nah saya pernah mendapat satu amalan dari seorang ustadz tentang zikir siri yaitu zikir hu Allah dan atau Allahu jadi maksudnya pada saat yaitu keluar tariknya nafas. um, keluar masuknya nafas kita berzikir pada saat menarik nafas hati berzikir kalimahu atau kalimah Allah pada saat mengeluarkan nafas hati berzikir kalimah Allah atau kalimahu kemudian di satu saat yang lain juga saya pernah mendapat juga bahwa ustadz lain pernah mengatakan bahwa zikir tersebut itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dia mengatakan itu adalah bid'ah Nah ini saya mohon penjelasan Buya Yahya supaya dalam mengamalkan zikir siri termasuk zikir siri tersebut tidak timbul was-was Buya. Bagaimana kedudukan zikir hu Allah Allahu ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir adalah ada dengan lidah dan hendaknya zikir kita tidak cukup dengan lidah. Di saat kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah atau subhanallah, hendaknya hati kita juga berzikir. Itulah khusyuk. Ada orang berzikir dengan lidahnya. La ilaha illallah dengan lidahnya, tapi hatinya tidak khusyuk. Maka kata Ira, yang sudah bisa berzikir dengan lidahnya biar biarpun tidak khusyuk, lidahnya mendapatkan pahala berzikir. Jangan dikatakan tidak ada pahalanya bahkan Imam Haddad mengajarkan hendaknya kita bersyukur bersyukur ya Allah telah engkau gerakkan lidahku untuk ber berpikir biarpun hatinya masih gerambiang sering kesana kemari tapi lidah kita sudah dijaga oleh Allah dan itu sesuai dengan sabda kan Nabi kullu kalam ibni adam alaihi lalah omongan anak Adam itu justru ada tanggung jawabnya hukuman dan bukan pahala kecuali illa zikrullah kecuali zikir kepada Allah zikir dengan lidah Agar tapi kita ada makna khusyuk Mana khusuk di dalam hati innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ada getaran di dalam hati di saat berzikir. Sehingga nanti ada zikir tanpa diucapkan di lidah tapi hanya di dalam hati, makul dan diterima dan itu ada. Bahkan ada zikir dihimbau untuk dengan hati saja. Makruh diucapkan dengan lidah bahkan sebagian mengatakan haram adalah di saat lagi keluarnya sesuatu waktu buang air maka tidak boleh saat itu ber, berzikir Hah? waktu buang air maka haram berzikir di saat buang buang air waktu indah khuruji kharijin di saat ada yang keluar tapi di saat ada yang keluar tersebut hendaknya berzikirnya dengan di dalam hati jadi ada zikir di dalam hati akan tapi tetap yang paling utama adalah di saat engkau berzikir yang bertikir adalah semua dari dirimu sehingga di saat orang membaca Al-Quran atau membaca zikir itu jika melibatkan banyak anggota semakin besar pahalanya membaca Al-Quran bagi orang yang hafal Al-Quran maka katailah membaca Al-Quran melalui hafalan dengan membaca Al-Quran dengan membaca lebih banyak pahalanya membaca Al-Quran dengan membaca sebab kalau orang hafalan begini matanya tidak beribadah tapi di saat kita membaca, mata beri, beribadah membaca Al-Quran. Zikir pun demikian. Di saat orang bisa memastikan zikirnya dengan hati, maka alangkah baiknya kalaupun dibarengi dengan li, lidahnya. Agar lidah punya bagian untuk ber, berzikir. Sehingga waktu hati mengatakan la ilaha illallah, maka dibarengi dengan lidah mengatakan la ilaha Allah. Sebab ini kan martabat tinggi. Jadi martabat pertama adalah zikir dengan lidah paling rendah awal yang kedua adalah kita zikir bagaimana dengan hati saja sehingga yang ketiga pangkat yang tertinggi adalah di saat orang bisa menghadirkan zikir dengan lidahnya dan telinganya bahkan bisa saja zikir ini menggetarkan orang lain untuk bisa berzikir ini luar biasa jadi memperdengarkan zikir kepada orang bukan satu aib yang aib adalah orang ria sebab di dalam Al-Quran adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, bukan dia menyebut nama Allah, mendengar zikir wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Nah, kemudian ahli tasawuf mengajari karena mereka adalah para ahli tarbiyah melihat orang itu hanya zikir la ilaha illallah. La ilaha sambil lihat. Berarti yang zikir hanya li lidahnya. Maka perlu belajar zikir dengan hati sehingga sesaat mereka mengajarkan untuk pejam mata sebab khusuk yang sesungguhnya tidak harus pejam mata cuman kadang orang kalau nggak kejam mata nanti kelihat ada makanan aduh lama banget dikirnya pak kiainya nih hmm. maka sebagian para ahli tasawuf mengajari untuk pejam matanya dulu untuk latih agar dalam berzikir hmm. kalau begitu sudahlah jangan lidahnya ngomong kalau pakai lidah nanti lidahnya yang ngomong, lupa hatinya tidak ingat sehingga masuk martabat selanjutnya. Latih dikir dengan hatimu. Sehingga di saat mengucapkan la ilaha illallah sehingga diringkas Allah. Allah. Allah. dikir Hu. Hu. Hu di sini bukan nggak ada artinya karena sebetulnya itu bagi orang iya tuh Allah. Jadi hatinya berzikir sempurna hanya lidahnya ini akan tapi kesempurnaan yang sesungguhnya adalah zikir yang normal ya dekat Nabi Abdul Haddad Ratibul itu yang eh, seperti itu cuman zikir-zikir semacam itu untuk melatih agar orang di saat berzikir itu agar hatinya yang sadar hu ada makna yang diarah ada sebagian mengatakan huwa kembali kepada Allah hunya ingat Allahu Memang secara lidah ini belum dikir sempurna, tapi yang diinginkan adalah dikir batin. Yang repot tanya, hu hu hu hu hu. Sudah lahir batin yang enggak, dohirnya enggak sempurna. Jadi Allah hu ini adalah penafsiran para ahli tafs, ahli tarbiyah untuk menjelaskan dikirnya para masyayih Di situ ada keterangan yang lainnya. Jadi yang dituju adalah dikir yang sungguhnya karena hati itu lebih cepat daripada lidah. Orang bisa berzikir dengan hati lebih banyak daripada lidah. Lidah enggak bisa ngejar. Bisa banyak sekali, sepanjang hati. Jadi hatinya dengan Allah terus, ingat degir terus. Oh, bilangnya nggak bisa dibilang, secepat itu. Lidah nggak bisa berucap, lidah satu-satu. Sehingga muncullah hu, hu, hu. Dan hu arahnya jelas. Bagian daripada zikir kepada Allah. Bagian memang bukan lafaz zikir hu. Kalau Allah hu hunya saja lu huwa dhamir kembali kepada Allah Allahu hunya hu Allahu Allahunya dari la ilaha illallah ini adalah pembahasan detail tentang ahli tasawuf jadi yang dibidik adalah bagaimana agar orang dikir dengan hatinya itu dikir sirri dikir-dikir dengan hati bagaimana hati itu nyambung di saat orang berzikir kepada Allah itu makna khusyuk jangan hanya sebagai zikir lidahnya Masya Allah teriak-teriak tapi hatinya tidak nyambung nah, ini Makanya untuk melatih khusuk, mohon maaf. Hebatnya para ahli tasawuf itu melatih khusuk. Sampai jangan sampai orang terjerat dengan lafadznya dulu. Biarpun Imam Haddad mengajarkan bagi kaum muqtadiin, bagi pemula yang ingin berzikir, yang mau khusyuk, ingat lafadznya dulu. Ternyata sebagian ahli tarbiyah hilangkan lafadz maknanya yang kita hadirkan. Imam Haddad mengajarkan kalau kita ingin membahas salat khusyuk, membaca Al-Qur'an khusyuk, sudahlah kalau engkau belum bisa memahami makna-maknanya, hayalkan lafadznya Alhamdulillahi Rabbil Alamin paling enggak dengan begini enggak ingat sama tokonya ini kan kelas awal ingat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ingat lafadznya terus berlatih maka ini melatih dia konsentrasi dengan bacaannya baru setelah itu memahami maknanya itu hakikat khusyuk dan begitu kita zikirlah ila Allah subhanallah dan sebagainya jadi khusyuk ini perlu latihan membiasakan konsentrasi biasa banyak orang berzikir beristighfar yang ternyata istighfarnya pun ada istighfar gram yang Hanya ikut tadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai istighfar maksiat, istighfar maksiat, istighfar maksiat. Bisa gitu. Kenapa? Tidak disadari dengan hatinya. Itu adalah tafsiran tentang ahli tasyawuf atau sawuf ahli tarbiyah. Adapun orang mengingkari, memang kalau tidak mengerti, orang itu harus sesuai dengan istilahnya. Apa yang dimaksud? dia ngapain kamu gitu tuh kan aneh kok gini-gini terus ya nggak tahu ya aneh padahal dia ingat Allah la ilaha illallah la jadi kalau tidak tahu jangan tanya makanya hal-hal begitu harus tanya ahlinya ahli istilah yang punya istilah yang punya istilah ahli tasawuf tanyakan ahli tasawuf yang nggak kenal tasawuf ya bingung apaan tuh dan semua disiplin ilmu ada istilahnya dan ada syarahnya do'if dalam bahasa Arab itu lemah ternyata istilah do'if dalam bahasa Arab dalam urusan bahasa lain do'if urusan hadis dan lain do'if dalam urusan fikih padahal kalimatnya sama jadi satu kalimat beda maknanya kenapa? siapa yang pakai istilah istilah tersebut nah ini termasuk Zikir-zikir itu yang punya makna yang bisa menjelaskan ahli tasawuf. Enggak mungkin huhu diarahkan kepada berhala, berhala. Dari mana syirik? Memang nyebut berhala. Ini sebagian orang begitu terburu-buru. Nah ini perlunya belajar dengan guru mursyid, guru torekoh yang makanya lab, guru torekoh itu ayyakuna aliman, harus alim. Guru torekoh itu harus alim, mengerti furu'us syariah. Bukan hanya karena bapaknya meninggal kemudian dia naik jadi guru torekoh nggak begitu ada ada ijazah ada ada yang namanya banyak namanya kuta'ut torik kuta'ut torik itu apa pembegal-pembegal torekoh yang tidak punya sanat ilmu tidak punya sanat sanat torekoh tiba-tiba jadi guru mursyid guru torekoh akhlaknya mah enggak ilmu juga tidak kemarin kita duduk dengan kedatangan majelis kita waktu di Tangerang di Masjid Al-A'zam kedatangan tamu dari Dubai Syekh Muhammad Abdul Rabbuh An-Nadhari yang beliau adalah dapat informasi dari yang mendampingi beliau adalah seorang mursyid Torekoh kami duduk dengan beliau semula kami pikir hanya duduk sesaat untuk berbincang-bincang kecil akan tapi ternyata memanjang sampai hampir setengah jam setelah hampir setengah jam kami bertanya kepada beliau tentang buku beliau mengatakan ada buku Akhirnya diambil buku beliau yang lumayan tebal sehingga duduk kami bertambah satu setengah jam hingga sampai jam setengah dua kita membaca kitab di depan beliau sampai selesai dan memasuk bab tasawuf tasawuf dan beliau sangat tegas ini tasawufnya bukan tasawuf yang aneh-aneh bukan buku kotor harus ada sambung nasab seorang guru toreko harus ilmu ngerti fikih ngerti ini bukan gara-gara bapaknya mati langsung langsung jadi guru toreko nggak bisa menjelaskan huhu nanti hanya yang penting nggak bisa menjelaskan tentang ini Adapun keterangan lebih lanjut masalah masalah seperti itu adalah dibahas oleh dunia dunia tasawuf. Jika Anda mengikuti para guru, ikuti guru apa yang diajarkan guru, zikir-zikir yang selama ini kita baca, tadi wiridul fatih kita baca. Ya seperti itu zikir. Itu adalah zikir. Baik. Dan itu termasuk bagian daripada zikir, akan tapi zikir itu adalah bukan lafadznya yang dibidik. Yang dibidik adalah yang dituju, latihan khusyuknya tadi. Kalau lafadznya apa? Hu hu hu hu. Kan begitu kecuali hunya bagian daripada Allahu maka itu Allahu bagian dari la ilallah bagi hunya adalah bagian daripada la ilallah zikir yang nggak tahu memang bermasalah sehingga muncul orang yang itu tadi dikit-dikit mengatakan orang lain sebagai ahli bid'ah dan seterusnya